السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جمعنا على الهدى والتقى segala puji bagi Allah Jalla جلاله yang telah mengumpulkan kita bersama di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kata Allah, kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah. Bersatulah di atas tali Allah dan jangan berpecah belah. Ini rumah, rumah Allah. Ini rumah diciptakan untuk diangkat di dalamnya zikrullah. Dan kita pun kumpul bersama di sini untuk mengingat Allah Jalla Jalaluhu. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله سمك الصلوات Salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau limpahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk manusia yang kau pilih. Untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Untuk hamba yang seharusnya menjadi panutan seluruh umat manusia yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulnya. Bayangkan di antara semua umat yang ada Allah memilih generasi Abu Bakar As-Siddiq generasi Umar bin Khattab generasi Uthman bin Affan generasi Ali bin Abi Talib Abdurrahman bin Auf Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam. Itu generasi dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat تأمرون bil وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله wa Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa tugas kalian? Apa yang seharusnya kalian lakukan? Tak Ta'muruna bil ma'ruf Kalian beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Amma ba'd. Ahibati fillah. Pada pagi hari yang cerah ini. Tanggal berapa kita? Tanggal berapa? Tanggal 10 Jamaah. Tanggal 10, tanggal 11. Tanggal 10. Tadi malam tanggal 10. Pagi ini tanggal 10. Kalender kita itu bermula dengan tenggelamnya matahari. Tapi nggak tahu kalau anda salah. Ditulis tanggal berapa sih? Tanggal 10 itu. Antum kenapa tanggal 11? Tidak sesuai dengan sunnah berarti. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Semua mengklaim kalau dia sesuai dengan sunnah. Bahkan kita merasa sebagai ahlu sunnah jamaah. Antum ini merasa sebagai ahlu sunnah. Pernah suatu hari ketika fitnah terjadi di kota Mekah. Terjadi fitnah Abdullah bin Zubair disebutkan peperangan yang terjadi antara umat Islam. Dari pihak Hajjaj bin Yusuf, Abdullah bin Zubair di Mekah. Datang dua orang menjumpai sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Dia datang. Dia mengatakan anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaka la Kenapa kau kau enggak keluar ikut berjuang? berperang kata Abdullah bin Umar engkau tahu kenapa aku tidak mau ikut berperang lianna Allah tabaraka wa taala harrama dama karena Allah mengharamkan darah saudaraku aku nggak boleh membunuh seorang muslim Lalu dua orang ini bawa dalil. Bawa dalil. Makanya kalau kita bicara semua punya dalil. Iya semua punya dalil. Sampai iblis pun ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam pakai dalil nggak dia? Dia pakai dalil. Dia mengatakan ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Kok oh, aku disuruh sujud? Itu dalilnya iblis. Padahal ada perintah dari Allah. Seharusnya seorang muslim ketika menghadapi perintah, sami'na wa apa? Ini dua orang tabi'in mengatakan bukankah Allah berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Hmm. Ternyata orang ini datang menghadap kepada Abdullah bin Umar, dia punya dalil. Masya Allah. Yang di luar ngapain berdiri? Nggak ada tempat duduk di sana. Jamaah itu masih bisa mendekat. Ya? Masih bisa mendekat belum? Nggak bisa. Antum tidak sesuai dengan sunnah. Betul. Subhanallah, para sahabat itu kalau disuruh mendekat sama Allah, tidak qila lakum tafassahu fil majalis. Mereka akan bikin luas tuh tempatnya. Ini yang banyak tempat kosong di sini. nggak ada, nggak ada tempat kosong. Bisa mendekat, mendekat sedikit Nah, supaya kajian kita sesuai. Kita ngomong sunnah, sunnah kita nggak sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Ya tuh, di dalam tuh. Banyak tempat sebenarnya. Ya, silahkan masuk ke dalam dikasih jalan temannya tuh. Ada tempat kosong di situ. Alhamdulillah. Ketika kita hidup sesuai dengan sunnah, indah hidup ini. Ana beberapa kali mengingatkan jamaah. Nggak ada istilahnya kurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'amul wahid litsnain. Wa ta'amul itsnain thalath. Nabi mengatakan makanan satu orang itu cukup buat dua orang. Itu sunnah. Makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Cuma sayangnya kita nggak sesuai dengan sunnah hidup. Kadangkala ketika ada pembagian makanan, lihat saudaranya telat nggak dapat, nggak kepikiran tuh. Kalau di makanan dia ada hak saudaranya. Kadangkala kita mau Ramadan nih, ada acara buka bersama, kadangkala nasi bungkusannya kurang, sebenarnya tidak kurang. Yang kurang itu nafsu kita. Bila kita panggil saudara kita, tak, kau duduk sama aku makan. Kau sampaikan, kata nabiku, ini cukup untuk orang. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk itu satu onta untuk tiga orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah Rabbiyallahu taala Nabi naik duluan. Karena jumlah ontanya tidak sesuai dengan jumlah pasukannya. Mau tidak mau gantian. Ketika Nabi sudah melewati beberapa ratus meter atau beberapa kilo, Nabi turun. Karena sudah ada kesepakatan. Jarak berapa tempuh turun. Diganti. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak turun, Kata Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah, "Ya Rasulullah, nahnu namshi anka." Wahai Rasulullah, kau terus naik. Kita akan berjalan menggantikan engkau. Sekarang waktumu jalan kita gantikan engkau. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turun. Beliau mengatakan, "Ma bi'akwa minni." Kalian nggak lebih kuat dari aku, kata Nabi. Dan aku juga butuh pahala, kata Nabi. Aku juga ingin pahala, kata Nabi. Beliau turun ya mas. Wabah kalau kita hidup di atas sunnah dan benar, bukan hanya klaim belaka. Wallahi antum akan lihat burung-burung itu hidup bersamaan. Kita lihat. Kadangkala kenapa dulu yang kita biasa mendengar suara burung-burung indah. Kemana suara-suara itu hilang? Kita nggak lagi dengar. Karena orang sudah hidup tidak sesuai dengan syariat. Burung-burung dibuat tipis-tipisan. Anak-anaknya burung pada dipisahkan dari orang tuanya. Baik. Kembali kepada kisah Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar ketika mendapatkan dalil yang dipakai oleh dua orang ini untuk perang perang saudara kata Abdullah bin Umar ya. Firman Allah tu benar. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Kata Abdullah bin Umar, "Waqad qatalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah." Kita udah berperang, kita udah berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terjadi fitnah di muka bumi ini sehingga tidak terjadi kesyirikan di muka bumi ini dan agama serta ketaatan hanya untuk Allah Jalla Jalal semua dan kalian sekarang perang untuk apa kalian sekarang perang agar terjadi fitnah dan agama untuk selain Allah ketika umat Islam perang saudara agama buat siapa Itu yang terjadi. Ketika orang-orang memahami ayat-ayat Allah tidak dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dia hanya mengikuti hawa nafsu. Dia hanya mengikuti kecondongan dia. Maka kiranya kita perlu menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. mengikuti sunnah dan amalan kita sesuai dengan sunnah itu lebih utama daripada kita memperbanyak amal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bercerita tentang dua orang yang dalam perjalanan. Dua orang ini tidak mendapatkan air dan sudah masuk waktu sholat. <clears throat> sudah masuk waktu sholat. Akhirnya kedua orang ini tayamum. Mereka tayamum. Habis tayamum pergi. Salat, tapi salat pergi. Dalam perjalanan ketemu air. Maka dua orang ini beda pendapat. Yang satu wujud kemudian mengulangi sholatnya. Yang satu tidak mengulangi sholat. Menurut antum yang lebih utama yang mana? Yang tidak mengulangi sholat. Kenapa? Kan ada air. Nah, dua orang ini ijtihad. <clears throat> Karena mereka nggak tahu mana yang sunnah. Akhirnya mereka datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini ceritanya gini nih kita berdua. Mana yang benar? Karena dalam permasalahan yang ada perselisihan kemana kita kembali kepada Allah dan Rasulnya fa in fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul apa kata Nabi alaihi beliau mengatakan kepada yang tidak ngulangin tidak ngulangin salatnya beliau mengatakan asabta sunnah yang kau lakukan itu sesuai dengan sunnah. Walaupun dia ijtihad tadinya. Dia nggak tahu. Dia beristihad. Engkau telah menyepakati sunnah. Sesuai dengan sunnah yang kau amalkan. Dan mengatakan kepada yang ngulangin. Lakal ajru marratain. Kau dapat pahala dua kali. Bayangkan. Jadi yang lebih utama yang mana? Yang dapat pahala dua kali atau yang sesuai dengan sunnah? Yang sesuai dengan sunnah. Dia dapat pahala dua kali, pahala salat dia dan pahala istihad dia. Karena dia belum punya ilmunya. Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya masih ngulangin, dapat pahala nggak? Tidak dapat pahala dosa malah. Karena kita disuruh mengikuti sunnah. Ahibati Konsekuensi. Kita mengatakan ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya adalah. terhadap la ilaha illallah kita harus ikhlas beramal. Terhadap Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus mengikuti syariat beliau. Tidak bikin syariat sendiri. Apakah orang yang mengatakan beriman sudah cukup sebagai bukti keimanan dia. Dia mengatakan dia anak mukmin, anak muslim, anak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu langsung diterima? Perlu adanya ujian. Dan Allah akan uji. Allah katakan ahasiban nas ayutraku أن يقولوا آمنا وهم لا Apakah manusia mengira dengan hanya mengatakan lisannya kami beriman? Kami umat Islam, kami pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka tidak dites, tidak difitnah, tidak diuji kebenaran ucapan mereka. Iman itu bukan hanya ucapan dengan lisan. Siapa yang tidak bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Burung biu pun bisa kau dilatih mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kau kadang-kala melihat burung biu mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Coba kau ajak dia ngomong, waalaikumsalam. Kaifa halu? Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau sekedar ucapan lisan siapa yang tidak bisa? Maka Allah katakan apakah manusia mengira supaya kita sadar kita yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah sendiri apakah dengan ucapan itu kita jadi ahlu sunnah? Apakah ketika ada orang asing masuk Indonesia? Katanya ada penyusup-penyusup ke negeri kita. Masuk bikin KTP Indonesia. Kan sekarang di Indonesia apa yang nggak bisa kata. Kau bayar mau 10 KTP kita bikin. Namanya ganti-ganti nggak apa-apa, yang penting ada fulus. Oke, okay. dia bikin KTP Indonesia. Datang ketangkap polisi, diajak ngomong bahasa Indonesia, nggak bisa. Oh, kau bukan orang Indonesia. Dalam ujian itu tampak. Begitu pula kita yang mengaku mukmin, Dalam ujian-ujian yang didatangkan akan tampak. Kau benar beriman enggak? Kau benar ahlu sunnah enggak? Kata Allah, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Kata Allah, kita benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sehingga tampak siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Kelihatan dengan ujian. Emas murni dan emas imitasi itu. Kalau ditaruh di atas meja ini. Mungkin orang malah berpikiran yang imitasi ini yang asli. Tapi kapan kita tahu dengan sebenarnya yang murni dari yang imitasi? Ketika dimasak. Antum masak. Sebagian toko emas itu menggunakan alat kikir. Ya, kalau cincin, ya kikir. Oh, asli, kuning semuanya. Ternyata sama penipu itu emasnya dibikin tebal. Di dalamnya tetap ada yang namanya tembaga. Ketika dimasak baru kelihatan Allah anak tertipu. Maka Allah tidak membiarkan pengaku-pengaku iman. Pengaku-pengaku ahlu sunnah. Itu tanpa tes. Kata Allah kami udah uji. Dan diuji benar. Para sahabat Nabi diuji kemenangan mereka. Ujian itu bukan hanya berupa musibah jemaah. Ujian itu bisa berarti perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika kejadian Isra dan Mi'raj perjalanan dari kota Mekah ke kota Quds Urshalim. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan. Isra itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Belum subuh udah sampai Mekah. Belum subuh udah sampai Mekah. Atau di pagi hari itu beliau sampai Mekah. Sampai Mekah beliau cerita. Dalam kondisi Nabi alaihi salatu wasallam wajahnya murung. Didatangin sama Abu Jahal. Malaka mahmum. Kau kenapa terlihat murung? Kata Nabi Muhammad SAW, tadi malam Allah telah memperjalankan aku ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke sini. Kata Abu Jahal, kalau Abu Jahal tidak mendustakan, tidak mengatakan kau bohong, enggak. Abu Jahal ngomong, kalau aku panggil orang-orang Quraisy ini, kau akan cerita yang kau ceritakan kepada tadi. Iya. Abu Jahal merasa ada bahan punya bahan dia untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW. Mana mungkin jemaah? Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang biasa ditempuh orang-orang Arab biasa berangkat ke Syam, berdagang ke sana. Ditempuh satu bulan perjalanan naik onta. Pulang satu bulan perjalanan naik onta, dua bulan. Muhammad SAW mengatakan semalam udah sampai lagi paginya di Mekah. Dikumpulin tuh orang-orang. Kumpul semua. Ah, kau ngomong sama mereka kata Abu Jahal. Nabi bercerita kepada mereka. Kenapa Abu Jahal memanfaatkan momen itu? Ingin membuat orang-orang yang beriman itu supaya tahu nih, ini bohong nih. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian umat Islam dengar cerita itu, maka sebagian kecil dari mereka ada yang murtad nggak masuk akal. Mana mungkin? Karena mereka merasakan sendiri, aku jalan, aku sampai Masjidil Aqsa. Sebulan, ini ngomongnya semangat. Lalu Abu Jahal datang nih ke Abu Bakar Asisi Abu Bakar, kau tahu sohibmu ini mengatakan dia ke Masjid Aqsa semalam lalu udah balik lagi. Kata Abu Bakar, "In kana qala faqad sadaq." Kalau dia mengatakan itu dia benar. Abu Bakar datang menjumpai Rasul SAW. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kau benar ke sana?" Nabi cerita, ceritanya seperti ini, seperti ini. Abu Bakar setiap kali Nabi mengatakan ceritanya itu, Abu Bakar mengatakan, "Sadaqta, sadaqta, sadaqta." Benar Mulai hari itu disebut asid. Kata orang-orang kafir, Abu Bakar, kau itu kau masih percaya, kata dia. Kata Abu Bakar, subhanallah. Aku percaya sama dia. Ada berita dari langit, sesaat datang dari langit ke dia. Cuma datang ke Masjid aku aqsa masa aku nggak percaya. Di sini iman diuji sama. Datang ujian-ujian. Ada yang ujiannya harta, diuji dengan harta. Ada yang murtad dengan harta. Ada yang murtad dengan wanita. Ada yang murtad dengan lelaki. Ada sebagian wanita dipacarin sama orang kafir. Lalu dinikahin dengan modus dia masuk Islam. Setelah punya anak yang ini murtad, yang perempuan juga ikut murtad. Na'udzubillah. Dan ada yang lulus pesantren murtad. Iya. Jamaah, nggak ada yang jamin kita akan mati dalam kondisi Islam. Maka yang Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun kalian jaga jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Maka di sini ujian-ujian Allah turunkan untuk menguji kebenaran syahadat kita. Ketika terjadi perang Khandaq lagi Allah turunkan ujian. Perang Honda, perang Uhud juga. Seribu orang berjalan menuju Uhud, tiga ratus pulang. Kenapa kok pulang? Mereka nggak kepingin surga. Mereka nggak pengen jihad, bisa bilillah untuk dapat surga. ratus orang pulang jemaah. Orang-orang munafik. Yang ketika Nabi SAW mengisi kajian, dia duduk nih, di majelis Nabi. Bahkan ada satu orang di antara mereka yang dekat duduknya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Al-Akhnas ibn ibn Syariq. Dia itu duduknya dekat sama Nabi, disuruh dekat sama Nabi. Kenapa? Ngomongnya tentang iman. Masya Allah. Ngomongnya tentang perjuangan. Bagus ngomongnya. ya Allah mengatakan, وَمِنَ nas man يُعْجِبُكَ قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ada tuh sebagian orang yang engkau ini Nabi takjub dengan omongannya Nabi takjub dengan omongannya jangan kita orang biasa Nabi kena omongannya ini orang Masya Allah Masya Allah bahkan orang ini yushidullah dia mengatakan Allah tahu kalau aku benar-benar berjuang untukmu Allah tahu. Wahwa aladul khisam. Padahal dia cuma pintar ngomong doang. Bohong dia. Tapi kelakuannya nggak sesuai dengan omongannya. Maka di sini kita nih yang ngaku sunnah mengikuti sunnah tapi ngomongnya kasar. Tidak baik sama tetangga. Kau katanya ngaji sunnah. Iya, ngaji sunnah. Sama Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan. Kayaknya nggak bener. Kok bisa nggak bener kata dia? Anak dengar sunnahnya itu kalau punya makanan bagi-bagi sama tetangga. Aku lihat kok nggak pernah bagi-bagi sama tetangga. Sesuai sunnah nggak? Berarti nggak sesuai dengan sunnah. Di sini nih, kau jangan jangan cuma ngomong doang. Sunnah itu diamalkan. Berapa sunnah yang kau sudah pelajari? Berapa hadis yang sudah kau hafal? Kalau kau ingin sesuai dengan sunnah, dan itu syahadat bahwa saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kerjakan tuh sunnah. Bagaimana berlemah lembut dengan orang ketika berbicara, bagaimana menebarkan salam. Apa aja sunnah yang diajarkan, amalkan. Kalau kau pengikut sunnah, karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta wanantu annahu sayuwarithu." Jibril itu terus ngasih wasiat sama aku agar aku berbuat baik sama tetangga sehingga aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Itu sesuai dengan sunnah. Jadi kita bicara sesuai dengan sunnah itu bukan hanya ibadah. Oke ibadah harus sesuai dengan sunnah. Salat pun sesuai nggak dengan sunnah. Nabi SAW mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatmu udah sesuai nggak dengan sunnah? Kalau nggak sesuai bisa nggak diterima. Iya bisa nggak diterima. Karena syarat diterimanya ibadah itu ikhlas yaitu la ilaha illallah dan mutaba'ah yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan ibadah sebagai contoh. Pernah ada seorang sahabat masuk masjid sholat. Sholat ya mas. Sholat. Habis sholat datang. Menjumpai Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fa'inna kalam tusir. Kau sholat. Kau belum sholat. Belum sholat. Allah. Antum bisa bayangin. Nih sahabat sholat dilihat sama Rasul SAW. Kira-kira bagaimana indahnya salat tadi? Bagaimana dia khusyuknya Allah Nabi lagi ngeliat. Habis assalamualaikum datang lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salli fa kalam tu salli. Kau salat lagi, kau belum salat. Allah Akbar. Tiga kali. Habis assalamualaikum datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Salli fa innakum tusalli ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadhihi." Tu salatku itu paling baik udah tadi. Udah paling baik. Fa'allimni, tolong ajarin aku. Nih, dia sholat tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Maka baru diajarin yang sunnah tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Diajarin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sholat kita harus sesuai dengan sunnah. Dalam zikir, nam harus sesuai dengan sunnah. Ada seorang sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Lagi di majelisnya ada seorang yang bersin. Kalau orang bersin, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kadangkala melihat orang bersin tidak mengucapkan Alhamdulillah. Kita tegur dia enggak? Enggak. Itu berarti kurang sesuai dengan sunnah. Kau seharusnya, mas, sunnahnya itu baca Alhamdulillah. Ya, saya bukan ahli sunnah. <laughs> ya, baca Alhamdulillah karena bukan ahli sunnah. Ya semua ahlu sunnah insyaAllah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ni di majlisnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada orang bersin mengatakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia bersin mengatakan Alhamdulillah dan salawat serta salam. Semoga tercurahkan untuk Rasulullah SAW. Bagus apa enggak bagus? Keren jamaah. Biasanya alhamdulillah doang kan? Ini ada tambahan apa? Salawat buat Nabi. Masya Allah. Ada apa lagi Nah, apa Ustaz? Kita baru mukaddimah ini. Jadi 15. Baik, nggak apa. 5 menit lagi Anda berhenti insya Allah jemaah. Kata Abdullah bin Umar mengatakan ini kepada orang yang ketika bersin mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kata Abdullah bin Umar, "Wa nahnu naqul alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, walakin ma hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ulwan, iya, kita juga mengatakan segala puji bagi Allah dan salawat serta salam untuk Rasulullah. Tapi nih, Nabi nggak ngajarin kayak gini sama kita kalau bersih, nggak kayak gini. Salawat iya kita bersalawat. Cuma nggak kayak gini Nabi. Nabi itu ngajarin kalau kita bersin mengatakan Alhamdulillah atau Alhamdulillah ala kulli hal. Ini kita bicara sesuai dengan sunnah bukan sesuai dengan keinginan kita. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala berbincang tentang salat sunnah sebelum subuh. Kalau antum salat sunnah sebelum subuh, antum baca umpamanya surat Al-Baqarah. Kita kalau berbicara lebih panjang lebih baik. Satu ayat berapa kebaikan? Sepuluh kebaikan satu ayat, satu huruf. Tinggal dihitung berapa huruf. Baik. Imamnya sampai komat dia masih. Sesuai sunnah enggak? Sunnahnya kalau sholat kobliya subuh itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu tidak panjang-panjang. Maka antum pun tidak memperpanjangnya. Kenapa? Supaya sesuai dengan sunnah. Maka kita dituntut mempelajari. Kita punya amalan nih. Ustaz, Ana udah beramal nih sejak umur 17 tahun atau sejak umur 9 tahun. Oke, sekarang lihat amalan kita ini sesuai nggak sama sunnah? Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami tertolak. Eman-eman kau beramal, lalu ditolak nantinya. Maka kita perlu mencocokkan. Kita jangan, oh, oke, okay. dulu kau beramal itu insya Allah nggak salah. Karena dulu belum punya ilmunya. Aku nggak ngerti Ustaz. Aku diajarin bapak. Iya, tugasnya seorang menuntut ilmu. Tolabul ilmi fariyah. Kau belajar. Kau nuntut ilmu. Sesuaikan. Mau puasa nih kita Apa amalan sunnah sebelum puasa? Antum cari. Nabi ngamalin apa sebelum puasa? Di bulan Sya'ban Nabi ngapain? Oh, ternyata Nabi di bulan Sya'ban itu banyak puasa. Sebagian orang di bulan Sya'ban, Masya Allah, berpesta ria. Ini kuliner makan siang terakhir nih. Loh, iya. Iya sarapan, makan yang enak. Kenapa nanti nggak bisa lagi kita sarapan? Oh tidak sesuai sunnah. Sunnahnya bulan Syaban banyak puasa. Supaya nanti Ramadan kau siap tuh. Di sini dituntut setiap orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Dengar nama Nabi Muhammad bengong. Antum dengar nama Nabi Muhammad diam dong. Nggak sesuai sunnah. Dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hmm, iya. Belum selawat juga jemaah. Allahumma salli sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tapi ingat, sesuaikan kita. Apa yang diperintahkan Nabi SAW. Maka itu tuntut sekali lagi. Kita nih pelan-pelan. Yang udah ngaji, ingat ilmunya buat diamalkan. Bukan untuk gaya. Anak Ustaz. Alhamdulillah. Sudah hafal hadis ada 225. Yang diamalkan baru dua Ustaz apa nikah empat itu yang diamalkan sama dia yang lainnya ah belum mampu jamaah ingat sunnah itu kita terima Islam secara kafa ibu-ibu terima Islam secara kafa bapak-bapak juga terima Islam secara kafa. ikutin sunnah Nabi Alaihissalam Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Hadza wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.